Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira. Abad. Ya. Masih kita pada pembahasan tentang na'at. Telah disebutkan sebelumnya bahwa saya na'at adalah tabi' yang mustaq. Itu hukum asal dari na'at. Tabi' yang mustaq. Tapi terkadang na'at itu jamid, maka dia mu'awal bil mustaq, ditakwil dengan mustaq. Dan tujuan diletakkannya tabi ini na'at adalah untuk menjelaskan lafaz matbu'nya. Dan telah disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mushtaq adalah seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil. Di antaranya juga sirah mubalaghah. Kemudian juga telah kita ambil beberapa contoh dari yang muawal bil mushtaq. Isim isyarah, kemudian juga isim mausul ya, kemudian zu kemudian juga eh, asmaun nasab nama-nama nisbah sudah kita sampaikan bagaimana takwilannya kepada yang mustaknya kalau isim syarah apa takwilannya eh? al hadir ya kalau musanna ya muannas ya al hadirah tergantung isimnya musanna al-hadiraini al-hadiran atau apa al-musyar ilaih ilaihima ilaiha dan ila akhirih kemudian isi mausul ditakwil dengan apa al-ma'hud atau al-ma'lum kemudian itu ditakwil dengan sahib kemudian asma'un nasab ditakwil dengan apa al-mansub ilaih al-mansub ilaih Nah, sekarang masuk ke macam yang kelima. Dari yang muawal ataupun al muawal bil mushtaq. Ya, yang muawal bil mushtaq yaitu jumlah. Wa min dzalik situ ya, wa min dzalikal jumlatu wa syartul man'uti biha an yakuna nakiratan nahu wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Macam yang kelima yang dia ditakwil dengan yang mustaq dan dia bukan mustaq tapi ditakwil dengan yang mustaq adalah jumlah ya, jumlah. Dan tidak semua jumlah yang bisa ditakwil kepada yang mustaq. Syaratnya ataupun jumlah bisa ya semuanya. Ada berapa jumlah? Ada berapa macam jumlah? Ada jumlah ismiyah, ada apa lagi? Jumlah fi'liyah, ada apa lagi? Syibul jumlah. Syibul jumlah ada apa saja? Ada dhorof, ada jar majrur itu ya. Tapi ada syaratnya. Syarat jumlah agar dia jumlahnya khobariyah. Ya, jumlahnya syaratnya khobariyah sehingga jumlah insya'iyah yang berisi doa ataupun perintah atau yang semisal itu itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? sifat. Ya. Tidak boleh antum katakan ra'aitu ra'aitu Zaidan idribhu. Uh, ah, ra'aitu rajulan idribhu. Uh, saya melewat eh, saya melihat seorang yang pukullah dia nggak bisa kan jadi syaratnya agar jumlahnya jumlah khobariyah nah, itu yang pertama yang kedua mustamilah ala domir jumlahnya mengandungi domir yang kembali kepada apa manutnya ya meskipun domirnya ditakdirkan apa fungsinya harus jumlah tersebut mengandungi domir agar terkait jumlah tersebut dengan yang disifatinya. Hmm. Seandainya tidak ada di situ domirnya, maka jumlahnya jadi jumlah ajnabiyah. Jumlah ajnabiyah. Seperti apa contohnya? Ja'a rajulun. Ja'ani rajulun. Abuhu misalkan apa? Alimun. Datang kepadaku seorang laki-laki yang bapaknya alim. Ada robitnya nggak di sini? Ada kan itu hak abu kembali kepada rojulun kan. asalnya ah, seandainya dibuang coba haknya. Ja'a rojulun Abu Zaidin alimun. Ja'a rojulun Abu Zaidin alimun. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jumlahnya jadi jumlah ajnabiyah, jumlah asing gitu. Itu fungsinya mengapa ya naat yang berupa jumlah harus mengandung bonir meski mukodaron ataupun mahdhuf mengapa yang penting ada pengikat yang mengikat jumlah tersebut dengan yang disifati. Kemudian disebutkan di situ wa syaratul man'ud, syarat man'ud agar dia nakirah. Syarat man'ud agar dia nakirah. Jadi syarat man'ud yang disifati dengan jumlah harus apa? Nakirah. Seandainya yang disifatinya ma'rifah, jumlahnya jadi apa Irobnya? Ya, eh? Seandainya yang disifatinya nak, eh, ma'rifah, jumlahnya jadi apa? Mahalnya. Mahalnya apa? Hal. Langsung alal hal jadinya, iya kan? Sudah sering kita ulang-ulang. Jadi syarat jumlah yang disifati ya, ataupun mm, apa isim yang disifati dengan jumlah agar isim tersebut nakiroh ataupun man'ut itu nakiroh. Nakirohnya bisa lafzan wa ma'nan. Lafadnya nakiroh, maknanya nakiroh. Contohnya yang tersebut dalam ayat ini. Wataku yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu hari yang tuh turja'una fihi ilallah. Kalian dikembalikan di hari tersebut kepada Allah. Mana jumlahnya? Turja'una fihi ilallah. Jumlah apa? Fi'liyah. Pada mahalnya nasab sebagai sifat dari yauman. Dan dia datang setelah nakirah yauman. Robitnya di sini fihi domirha kembali kepada yauma. Dan di sini yauman itu nakirah lafaz dan apa maknanya. Eropnya ya dulu ya, nanti akan kita sebutkan contoh dari man'ut yang dia nakiroh maknanya, lafaznya ma'rifah. Eropnya ya itaku fi'lu amrin mabniyun ala hadzin nun wa wawul jama'ati dhamirun muttasil fi mahalli rafin fa'il yauman maf'ulun bih wa huwa mansub wa alamatu nasbi fatu akhirih turja'un fi'l mudhari' mughayyiru sighah marfu' li tajarrudihi 'ani nasib wal jazim. وهو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة من الأمثلة الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل فيه جر ومجرور متعلق بترجعون fihi muta'alliq dengan turja'un ila Allah jar majrur. Ya, jumlah turja'un fi mahall nasbin na'tun li yauman. Jadi jumlah turja'un pada mahal yang nasab na'at sifat bagi yauman. Ya. Tak, eh, takwilannya bagaimana? Ya, tadi kan ditakwil takwil semua kan? ini kan mustaq juga apa? Yang muawal bil mustaq kan? Ya, sifat yang berupa jumlah termasuk yang muawal bil mustaq. Ya ditakwilnya dengan isim fa'il. <coughs> Maka takwilan contoh ayat tadi taqu yawman turja'una fihi ilallah. At-taqdir ittaqu yawman raji'ina fihi ilallah tuh. Ittaqu yauman raji'ina fihi ilallah, raji'ina. Takutlah kalian kepada satu hari yang mereka dalam kondisi yang mereka kembali di hari itu kepada Allah. Roji'in. Ya. Ditakwil yang apa? Isim fa'il. Seperti ra'aitu rajulan yadhaku. Saya melihat seseorang sedang tertawa. Apa takwilannya? Ra'aitu rajulan dhahikan gitu. Kalau di situ yang disifati atau yang di ya tergantung di situ jamak, jamak mufrad mufrad. Ya, sini rojian kalau kembali kepada wawu. Nah, dan terkadang manut itu yang disifati itu nakiroh maknanya saja. Tapi lafadznya apa? Ma'rifah. Contohnya kama falil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina humilu Taurah, thumma lam yahmiluha kama falil himari yahmilu asfara perumpamaan mereka yang humil Taurat dibebankan kepada mereka kitab Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya kama salil himari yahmil asfara itu persis seperti keledai yang memikul di atasnya kitab-kitab besar di sini <clears throat> yahmil asfara jumlah apa fi'liyah ya pada mahalnya apa jar sebagai sifat dari apa? Al-himar. Karena al-himar meskipun dia di situ secara lafaz itu mu'arrafi al tapi dia ya sepertinya dia ma'rifah karena dia beral, ya kan? Tapi maknanya dia umum karena dia lil jenis alif lam lil jenis. Karena tidak dimaukan dengan al-himar di sini keledai tertentu, umum. Kalau seandainya di, yang dimaukan keledai tertentu, ya ma'rifah. Tapi itu tidak dimaukan. Yang dimaukan adalah keledai, jenis keledai. Sehingga dia meskipun lafaznya beral, tapi karena melihat maknanya itu adalah umum lil jins, maka dia seperti nakiroh. Ya, jadi paham itu? Ya. Tapi kalau yang dimaukan dengan al di sini tertentu lil ahad zihni misalkan ya dia nakirah maka jumlah istilahnya hal gitu ya ada juga yang mengatakan di situ yahmil aswara sebagai hal kemudian yang berikutnya ya tadi sudah berapa kita ambil lima ya yang mau awal bil musyak ya masih eh lima ya ya sekarang yang keenam ya enam. Kemudian yang ke-6. Masih ada lagi yang ke-6. Yaitu apa yang dia menunjukkan kepada al-kamal. Maya dulu al kamal. Apa yang dia menunjukkan kepada al-kamal. Kesempurnaan. Seperti ayun. Contohnya Zaidun rojulun ayu rojulin. Ya. Zaidun rojulun ayu rojulin. Maksudnya apa? Mananya apa? Zaidun rojulun ayu rojulin. Z adalah seorang laki yang sempurna gitu. Ayu itu sifat bagi rajul. Sifatul marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih wa mudhaf. Rajulin mudhafun ilaih. Macam yang keenam adalah apa yang dia menunjukkan kepada makna kesempurnaan seperti ayun. Contohnya apa? Zaidun rajulun ayu rajulin. Kemudian di sini beliau mengatakan wa kadza al masdar ويلزم إفراده وتذكيره نقول مررت برجل عدل وامرأة عدل وبرجلين عدل ومررت برجال عدل demikian pula مصدر di sini mengisyaratkan kepada jenis atau macam yang kedua dari yang ditakwil dengan yang mustaq apa itu yang dimaksud dengan jenis yang kedua yaitu jenis yang dia tidak bisa dikiaskan kalau tadi bisa dikiaskan dari jenis-jenis yang telah lewat tadi ada berapa lumayan? enam ya. Ditambahkan lagi satu kan jadi enam kan? Itu bisa dikiaskan. Dijadikan sebagai sifat. Tadi yang pertama mulai apa tadi? Yang awal bil musyak, si misyara, si mausul, apa lagi? Kemudian zu, kemudian apa lagi? Isim nasab. Kemudian apa lagi? Ditambahkan lagi tadi apa yang menunjukkan kepada al-kamal. Ah, adapun macam yang kedua dari yang muawal bil musyak adalah apa yang dia tidak bisa dikiaskan. Sifatnya sama'i, hanya kita menukil dari ucapan orang Arab. Seperti al-masdar. Seperti masdar ketika jadi, dijadikan sebagai apa? Sifat. Ya, kadzalika al-masdar, demikian pula masdar. Dia masdar bisa dijadikan sebagai apa? Sifat. Tapi sifatnya tidak bisa dikiaskan. Sifatnya sama'i ketika dimaukan dengan pensifatan masdar ini mubalaghah makna lebih makna lebih seperti rajul adil seorang yang sangat adil gitu beda rajul adil dengan adilun mana yang lebih tinggi maknanya adilun ya tapi kalau yang dimaukan maknanya makna biasa adil maka ditakdirkan oleh orang Basra zu adlin gitu mudhaf Sedangkan orang Kufah menakdirkan isim fa'il, adil, adilun. Tapi kalau dimaukan mubalaghah, pensifatan yang tinggi dengan keadilan, maka dengan masdar ini. Rajulun adilun dan ini sifatnya sama ya, hanya kita nukil saja dari mereka orang Arab. Saya paham itu? Ya. Marartu bi rajulin adlin. Saya melewati dengan seorang atau saya melewati seorang yang sangat adil. Ya ketika dikendaki dengannya apa mubalaghah maka tidak boleh ditakwil tapi kalau dimaukan adil orang yang adil biasa maka orang Basra menakdirkan mudhaf di situ zu adlin agar apa agar jangan sampai masar menjadi sifat gitu agar jangan sampai masar menjadi sifat tapi yang menjadi sifat zu itu kan bermakna sahib ah, sedangkan orang Kufah menakdirkan isim fa'il adilun tapi kalau dimaukan mubalaghah ya tidak ditakwil. Kemudian disebutkan di sini ya Rabbnya insya Allah mudah ya. Maratu birajulin adlin. Hah, bisa ya. Maratu fi'lun fa'il birajulin jarun wa majrur. Ba harful jar. Rajulin ismul majrur bil ba wa alamatu jarhi al kasra dhahir ala akhir adlin sifat li. Rajul sifatul majrur majrur mithlu wa alamatu jarhi Asradhiru ala akhirih. Ya ila akhirih. Imra'atin adlin, rajulaini adlin, maratu birijalin adlin. Ya. Di sini sifatnya tetap dalam kondisi mufrad. Karena masdar, hukum asalnya masdar itu tidak bisa dijamakan. Tidak bisa dimutanakan hukum asalnya masdar. Wanat kata beliau musannif di matan wanat yatba'ul man'ud fi raf'ih Na'at itu mengikuti man'utnya. Dalam hal rafa'nya, nasabnya, dan khafatnya. Dalam i'rabnya berarti. Kalau man'utnya marfu, na'at itu marfu. Dan seterusnya. Wa fi ta'rifi wa tankiri. Dan juga dalam hal ma'rifah nakirohnya. Kalau man'utnya ma'rifah, na'at ikut ma'rifah. Man'utnya <clears throat> nakiroh, na'at ikut nakiroh. Ya. Tadi ada yang lainnya. Wa yalzimu ifradah wa tazkirah itu ya nggak kebaca ya. Demikian pula masar. Dia masar bisa dijadikan sebagai sifat. Dan ketika itu dia menetapi mufrad dan muzakkar. Meskipun yang disifatinya itu apa? Mu'annas ataupun musanna ataupun jamak. Tetap dia dalam kondisi apa? Hah? Eh? Mufrad muzakkar. Seperti tadi contohnya. Rojulin adilin. Imratin adilin. Enggak boleh dikatakan adalah. Ataupun adelain. Rojulin adilin. Rijalin adilin. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau naat itu mengikuti man'utnya dalam hal rofaknya, nasabnya, khafadnya, ma'rifah dan nakirahnya. Sampai di sini? Sri Fahmi? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ini hanya disebutkan K berarti menunjukkan salah satunya saja. Mungkin di sana ada yang lain. Ya, ada yang lain. Tapi seringnya I. Seringnya dipakai I. Ya, coba antum cari barangkali ada di sana yang lainnya. Anak belum Nah, buka-buka. Belum anak cari itu. Ya biasanya di sini sekitar contoh saja, mungkin ada yang lain. Kemudian disebutkan di sini thumma in rafa'a dhamirul man'uti al-mustatir thumma in rafa'a dhamirul man'uti al-mustatiri fi tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nithihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل وجاءت هند العاقلة ورأيت هندا العاقلة ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بزيدين العاقلين eh keliru ya betul enggak ya betul ya musanna ya وجاء رجلان عاقلان ورأيت رجلين عاقلين ومررت برجلين عاقلين وجاء زيدون العاقلون ورأيت الزيدين العاقلين ومررت صلى الله ومررت بزيدين العاقلين وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات Lengkap contohnya ya. Ya, lengkap sekali. Kemudian in rafa dhamirul man'ud apabila na'at rafa di sini fa'ilnya huwa kembali kepada na'at. Thumma in rafa dhamirul man'ud kemudian apabila na'at itu merafa'kan dhamir yang kembali kepada man'ud al mustatir fi yang mustatir pada na'at tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nifihi wa ifradihi maka na'at juga ngikut kepada man'utnya dalam hal muzakarnya, muanasnya, ya, mufrad, musanna dan jamaknya. Contohnya banyak di sini, ya. Qama Zaidun al-aqilu. Mana di sini na'atnya? Hah? Al-aqil. Mana domir yang dirafakan oleh na'at? Huwa. Iya, al-aqilu huwa. Karena dia isim fa'il. Beramal seperti amalnya fi'il. Huwa kembali mana? Zaid. Waraitu Zaidan al-aqil. Huwa juga sama. Ya, Rabbi insyaAllah mudah ya. <clears throat> Qama Zaidun al-aqilu. Sebagai sifat dari marfu' marfu' mithluh. Kita dapati di sini antara al-aqil dengan Zaid ada keselarasan dalam hal muzakkar mufrad. Ya. Raitu Zaid kemudian juga rafa'. Ya, raitu Zaidan al-aqila. Ya, marartu bi Zaidin al-aqili sama dhamirnya semua huwa. Kalau ja'at hindun alaqila tuh apa domirnya di situ? Hia, Ya. Ila akhiri. Allah mudah ya. Eh, ada yang sulit enggak ya Robnya? Udah sering kan latihan seperti ini? Enggak perlu di Rob ya. Semuanya bisa Insya Allah. Atau satu-satu deh, biar cepat ya. Coba dari kanan di Arab Qoma Zaidun al-aqilu. Ah, dari antum dulu. Ahmad. Di Arab Qoma Zaidun al-aqilu dengan cepat di Arab. Qoma Zaidun al-aqilu. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Bukan iya. Hmm? Fi'lun itu sifat mausuh. Fi'lun madin pakai tanda semua. Fi'lun madin. Koma Ya. Ya, terus? Ya. Ya, ala wa huwa ismu fa'il. Ya. Yarfa al-isma wa tansibul khabar. Aina fa'iluh wa fa'iluh? Si, ya, talwa ah. Wasil lanjutkan. Waraitu Zaidan al-Aqila. Ya, kanan. Cepat ya. Ro'a Zaidan Ya Terus Sifatul mansub Ya Bahwa ismu الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع الاسم ينسب الخبر وفعله فيه جواز تقديره ya terus amaratu bi zaidin al aqili عارف arif itu aja. Ya. Bisaidin Al Al-Aqil Ya Hah? Sifatul sifat li Zaid, sifatul majrur majrur misluh. وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الاسم وينسب الخبر وينسب المفعول وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ah banyak latihan Arab nih Ya wajat Hindun al-Aqilatu arif fa'iluhu gitu. fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan tarwiyah ra'aitu hindan al-aqilata ra'aitu fi'lun fa'il gitu dulu secara global dulu ya terus dirinci ra'a bi dhamir raf'in mutaharrik hindan Yarfa'ul isma Yarfa'ul fa'il ya Ya terus Ya, wa marutu bihinil al-aqilati. Lanjutkan. Bidomir rafi'in mutah bidhamir raf'i mutaharrik. Ya. atau bamir mutasil ah nggak biasa ya roblita ini mabni ala ya terus ya mbak alba ya harus jar hindin terus majrur na'tul majrur majrur isluh hmm, alamat tujari al-kasra dhairu ala akhirih wa fa'il dhamir musad fihi ya sanaqdiru iya. ah yang lancar lanjutkan Entum. setelahnya علامة رفع الضم ظهر على آخره وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يدرس فاعله مستتر فيه تقدر ya lanjut wajah zaidani al-aqilani eh setelahnya ki ya mana aja yang setelahnya belum فعل ماض ya belum macam Ya. Uh, Abdul Aziz yang terakhir Aziz. Oh yang, yang terakhir itu. Marotu bil hindati al aqilati. Arif. Marotu bil hindati al aqilati. المجرور مثله اسم الفاعل fa'iluhu? hunna ya hunna sesuaikan ya kalau rajula ini rajulani apa huma gitu Ya, latihan Arab. Nah, masih belum pada lancar Arabnya. Penting itu. Ya, harus bisa dibiasakan. karena kalau biasa fi'lul madhi, susunannya mudah fi'lnya ya salah. Hanya fi'lul madhin. Jadi fi'lul madhi enggak biasa. Ya. Kalau fi'lu amrin ataupun fi'lun amrun ya keliru juga kan. Sehingga dibiasakan. Jangan yang remeh Arab. Ya. سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم